naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Yeah! kamar baranmu. Kau, kau masih juga tidak percaya bahwa aku, aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku Mesin. Oh, Mesin.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 seri ke-337 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Edos sebagai Peronda, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Surya Kamandanu merasa sangat penasaran. Lagi-lagi dia kehilangan jejak. Luh Jinggan lenyap bersama harimau putihnya. Menjelang fajar menyingsing, Arya Kamandanu tiba di sebuah lereng bukit yang tidak diketahui namanya. Arya Kamandanu merasa heran melihat pemandangan di sekitar bukit. Pohon-pohon kering, tanaman perdu layu, dan banyak bunga-bungaan berguguran ke bumi. Rumput-rumput ilalang juga kelihatan kering. Semuanya kering bagaikan terpanggang oleh hawa yang sangat panas. Panas sekali udara di sini. Bukan panas yang ditimbulkan oleh cahaya matahari. Aku merasakan panasnya udara di sini tidak wajar. Sepertinya udara panas ini mengalir turun dari lereng bukit di sebelah sana. Hmm. Ada apa gerangan? Apa sebenarnya yang telah terjadi di sekitar tempat ini? Baiklah, akan kuselidiki. Arya Kamandanu kemudian kembali melangkah. Dia berjalan sambil merasakan udara panas yang semakin menyengat. Dia terus merangkak melewati sela-sela batu padas yang banyak bertebaran di lereng bukit. Arya Kamandanu terus merangkak ke arah lereng bukit sebelah timur. Mendadak dari kejauhan dia melihat sebuah lubang hitam yang cukup besar. Lubang itu menganga bagaikan mulut siluman yang siap menerkam mangsanya. Suasana di sekitar lubang gua bertambah parah. Banyak sekali pohon-pohon besar kering dan daun-daunan berguguran ke bumi. Batang-batang pohon itu sepertinya kosong. Arya Kamandanu semakin bertambah penasaran. Karena itu walaupun udara panas semakin bertambah menyengat, dia terus melangkah menuju ke mulut goa. Oh, oh, panas sekali udara di sini. rumput-rumputan banyak yang terbakar. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Apakah ada dewa api turun ke bumi dan bersama di dalam gua itu? Ah, aku tidak akan menyerah sampai di sini. Sekalipun tubuhku akan menjadi hangus terbakar. Aku akan melihat ada apa di dalam gua. Arya Taman Kamandanu baru saja akan melangkah menuju ke mulut gua. Mendadak tubuhnya merasakan sambaran gumpalan hawa panas dia membuang tubuhnya ke arah kiri, dan gumpalan hawa itu pun menerpa sebongkah batu padas. Batu padas itu pun menjadi gosong. kurang ajar. Barangkali ini adalah pekerjaan siluman api. Aku harus berhati-hati. Hmm. Barangkali aku harus menggunakan pedang naga puspa untuk menahan serangan hawa panas ini. Arya Kamandanu kemudian meraba gagang pedang naga puspa Sekali lagi gumpalan hawa panas menyambar tubuhnya, dan kembali dia membuang tubuhnya ke arah kanan. Gumpalan hawa panas itu pun kembali menerpa bongkahan batu hingga gosong. Arya Kamandanu menjadi geram. Secepat kilat dia menarik gagang pedang naga puspa. Arya Kamandanu meneruskan langkah-langkahnya yang terhenti sejenak di depan mulut goa. Sekarang dia berjalan sambil menggenggam pedang naga puspa. Lorong yang dilewatinya seketika menjadi terang oleh warna merah. Pamor pedang naga puspa bernyala-nyala sebesar obor. Arya Kamandanu terus melangkah dan melangkah. Semakin jauh dia meninggalkan mulut gua, semakin dalam dia meniti lorong, sampai akhirnya dia sampai di sebuah ruangan gua yang cukup luas. mana oleh pemandangan di depannya. Di atas sebongkah batu duduk seorang manusia bersila. Manusia itu bagaikan sepotong arca besi yang berwarna kemerah-merahan. Keringat mengalir membasahi sekujur tubuhnya. Dan keringat itu pun berwarna merah darah. Orang itu tetap diam di tempat duduknya, sekalipun Arya Kamandanu sudah bergerak semakin dekat. Ia jagat Dewa Batara, Rupanya ada seorang pertapa sedang menjalankan dharmanya di dalam gua ini. Maafkan atas kelancanganku, wahai pertapa. Sama sekali aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanyalah seorang yang tersesat jalan. Nah, pertapa, aku tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Maaf, kalau kehadiranku telah mengganggu ketenanganmu. Aku mohon diri. Arya Kamandanu baru saja akan membalikkan tubuhnya ketika mendadak laki-laki yang tengah duduk bersila itu berdiri dan menghantam dengan telapak tangan kanannya. Ya! Hai, rupanya kita sudah saling mengenal. Kau itu Potong Najir? sudah saling mengenal. Bahkan sudah beberapa kali kita bertarung. Bukankah kau anak muda yang bernama Arya Kamandanu? Benar, Bu Bajil. Akulah Arya Kamandanu. <laughs> bagus, bagus sekali. Hari ini para dewa telah bermurah hati kepada Bu Bajil. Aku tidak perlu bersusah payah mencarimu, Arya Kamandanu. Ketahuilah anak muda, selama ini aku sedang menyempurnakan Aji Segara Geni. Dan hari ini, aku telah berhasil mencapai tataran paling tinggi. Dan tiba-tiba kau datang kemari. Hal ini tentu sangat menyenangkan sekali. Hmm? Apa yang kau inginkan, Pubajir? Danu, serahkan pedangmu itu kepadaku. Dan engkau akan kuampuni. Dan kau akan kubiarkan pergi dengan selamat dari dalam ruangan gua ini. Hmm. Rupanya kau masih bernafsu sekali untuk memiliki benda ini. Tutup mulutmu. Kau berikan atau tidak. Kau serahkan atau tidak pedangmu itu. Dengarlah, Pubajil. Aku lebih senang menyerahkan nyawaku daripada pedang naga puspa ini. Hmm. Kalau begitu, kau harus lebih dulu menyerahkan nyawamu sebelum dia. 啊这这啊啊呀 kecil segera menyerbu. Arya Kamandanu terkejut. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Empu Bajil mampu bergerak begitu sigap. Hampir saja tendangan Empu Bajil bersarang di pelipisnya. Saat berikutnya, Arya Kamandanu ganti menyerang. Empu Bajil terpaksa berloncatan ke sana kemari untuk menghindari sambaran sambaran pedang naga puspa. Empu Bajil kelihatan sangat marah. Dia menggeram, kemudian melompat mundur sejauh tiga batang tombak. Hampir saja tubuhnya menabrak dinding goa. Arya Kamandanu dia menunggu. Dia melihat Empu Bajil menggerak-gerakan kedua belah tangannya dan menggosok-gosokkan kedua telapak kakinya di lantai goa. Lantai goa menjadi gosong dan mengeluarkan asap keputih-putihan. Siro Ratuning Geni, Siro Angwasani Lakuning Geni, Jagat Iro Jagat Geni, Langit Diro Langit Geni, sekarang Niro Sekarang Geni Empu Baje terus mengucapkan mantra-mantra Aji Segara Geninya di dalam hati Dari ubun-ubunnya mendadak keluar uap putih Uap itu melingkar-lingkar dan berubah menjadi gumpalan-gumpalan hawa panas. Arya Kamandanu merapatkan tubuhnya ke dinding goa. Dia tahu bahwa musuhnya kali ini mempunyai tingkat ilmu kanuragan lebih tinggi dari biasanya. Karena itu Arya Kamandanu bersikap sangat hati-hati. Ia merasa rugi untuk bertarung di dalam ruangan gua yang sempit. Karena itu dia bermaksud mencari tempat yang lebih lega. Arya Kamandanu buru-buru melompat menuju ke mulut gua. Empu baca menjadi sangat geram. Sambil menghentak-hentakan kakinya ke lantai gua, dia menyumpah-nyumpah. Papo, Papo, jangan lari kau Arya Kamandanu. Hadapilah aku. Hadapilah Putong Bajil. Ayo kita bertarung sebagaimana dua orang pendekar pilih tanding. Jangan lari kau Kamananu. Tunggu. Jangan berwatak pengecut. Marilah kita selesaikan perhitungan kita. Yang dia. Ya. Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Eh, eh, eh. Setan alas, bikin kaget saja. Siapa kau ini? Uh, Mau kemana kau malam-malam masih keluyuran? Uh, maaf pak, saya ingin menanyakan sesuatu. Hah? Mau bertanya soal apa? Bapak tentulah sedang menjalankan tugas keamanan di desa ini. Mm -mm. Bolehkah saya tahu desa apakah ini namanya? Oh, jadi hanya mau tahu desa ini toh? Ah, iya, Pak. Saya hanya mau tahu saja. Hmm, ya. Nama desa ini Katumba. Uh. Tahu artinya Katumba? Artinya tempayan, mhm. gentong-gentong. Iya, iya. Nah, desa ini memang mirip sebuah gentong. Uh, aku sudah menjawab pertanyaanmu. Sekarang kaulah yang harus ganti menjawab pertanyaanku. Kau ini siapa? Di mana rumah tinggalmu? Siapa nama orang tuamu? Dan mau kemana kamu malam-malam keluyuran begini? Uh, maaf, Pak saya terpaksa tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak. Lulu, awas kau. Jangan curang kamu ya. Oh, bukannya saya curang, Pak. Saya tidak mempunyai waktu lagi. Saya harus meneruskan perjalanan. Eh, lah kok enak saja. Tunggu dulu, tunggu. Uh. Kau ini mencurigakan sekali, loh. Jangan-jangan kau adalah mata-mata perampok. Iya, ini pasti. Pasti kamu adalah mata-mata para penjahat. Ayo, kalau begitu kamu harus kutangkap. Kau harus kubawa menghadap kepala desa. Kau harus diperiksa Ayo, berikan tanganmu, cepat. Akan kuikat tanganmu. Uh, Bapak memang boleh mencurigai saya. Tapi kecurigaan Bapak sama sekali tidak beralasan. Saya sama sekali tidak melakukan kejahatan. Ah. Mengapa harus ditangkap? Pokoknya kau harus diperiksa di balai desa. Kau harus kuhadapkan kepada kilurah. Ayo, jangan banyak bicara. Berikan tanganmu segera. Laki-laki brewok bertampang kasar itu segera meraih tangan Sakawuni. Sakawuni menepiskannya. Laki-laki itu melongok keheranan. Tidak biasanya dia melihat seorang wanita yang begitu berani menepiskan tangan laki-laki. Mendadak laki-laki itu tersenyum aneh, aneh dan jorok. <laughs> Jangan begitu ya. Jelas kehadiranmu di desa ini mencurigakan lu. Karena itu kamu harus ditangkap. Aku kepala petugas ronda malam ini. Aku mempunyai wewenang untuk menangkapmu <laughs> dan menyeretmu ke balai desa kecuali he, eh, kecuali kalau kau mau bekerja sama dengan aku. Ayo bagaimana? Kerja sama dalam hal apa, Pak? Ya, pokoknya ya dalam dalam hal <laughs> dalam hal anu. <laughs> Alah masa kamu tidak tahu ah? Kamu kan perempuan toh, Hah? perempuan sehat. Dan aku juga laki-laki yang masih cukup sehat loh. <laughs> lihat nih badanku masih seger ya. Sekalipun usiaku sudah agak tua, tapi bicaraku toh masih gagah. <laughs> lihat saja. <laughs> Tubuhku masih kekar. Kau percaya nggak? Aku masih sanggup loh mengawini paling tidak tiga orang gadis. Semula aku kira Bapak adalah seorang petugas ronda yang baik. Tapi rupanya anggapan saya keliru jauh. Loh? Nampaknya sekarang ini saya sedang berhadapan dengan seorang laki-laki yang kotor. Hah? Eh, apa katamu? Aku ini jorok. Enak saja kamu. Jangan begitu loh, Manis. Marilah kita segera memulai kerjasama ya. Eh kebetulan sekali teman-temanku belum datang ini. Sebentar lagi pasti mereka akan datang ke gardu ronda ini. Tapi ya sekalipun hanya sebentar, kita kan masih punya kesempatan untuk bermesraan. Hah? Kau sudah pernah dijumbu laki-laki bukan? Aduh, aduh, kurang asem, kurang asem. Berani sekali kamu menampar wajahku ya, Hah? Awas kamu. Tapi kamu pasti hanya main-main ini, ya kan? Kamu pasti hanya bersikap jinak-jinak merpati kan? <laughs> Kamu pasti hanya malu-malu kucing bukan? <laughs> Ayolah manis, janganlah malu-malu kucing. Kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Supaya aku bisa senang dan kau pun senang. Pokoknya sama-sama senang. <laughs> Bagaimana? Setuju? aduh aduh biung aduh aduh biung kurang ajar amat kamu setan betina kamu ha dua kali kamu menampar wajahku ha Hah, sekarang aku tidak akan mengampunimu lagi pokoknya mau tidak mau kamu harus kutangkap iya lepaskan aku lepaskan tanganku ya ya eh, rasakan aduh tanganku jangan dipelintir begitu tanganku nanti patah aduh ampun ya ampun maaf aduh. saya terpaksa memperlakukan bapak dengan cara seperti ini ya tapi aduh duduk ini dan sepertinya sikap saya ini cukup adil aduh aduh, aduh aduh nanti tanganku patah ini jangan di aduh lah kok malah diteruskan aduh eh, tanganku hanya dua loh ini kalau patah satu ini bagaimana coba tinggal satu nanti aduh duduk ini lepaskan dulu ya malah ditekan lepaskan nih tanganku ampun ampun Bu. Aduh, aku nggak berani lagi mengganggumu. Ampun. Benar kau tidak akan mengganggu aku lagi? Iya, benar sungguh sungguh sumpah sungguh benar. Aku masih belum percaya. Eh. Iya, iya. Aduh, ampun, aduh mati aku. Aduh, remuk ini tanganku. Sudah sudah tahan dulu. Aduh, duduk, jangan begitu manis. Ini lepaskan tangan Bapak ya. Aduh, lepaskan dulu. Baik. Aduh, aduh. akan kulepaskan. Iya, tapi dengan catatan, kau harus mau memberikan keterangan kepadaku. Iya, iya. Kau mau berjanji? Iya, baik, baik, baik, baik. Aduh, yang penting pokoknya lepaskan dulu nih. Aduh, duh. lepaskan dulu tanganku. Uh, uh. Aduh, aduh, tanganku. Aduh, apa kesleo nih ya? Aduh, aduh, aduh. Duh, bagaimana sih kok bisa begini? Itulah tuh? upah dari perbuatanmu sendiri. Aduh. Lain Aduh. kali kau jangan begitu. Aduh, sakit. Tidak semua wanita dapat kau jadikan barang mainan. Dan sekalipun kau mampu melakukannya, tidak sepantasnya seorang laki-laki memandang rendah kepada seorang ya, wanita. Ya, ya, ya. Kau benar. Aku memang salah. Hah, maafkan aku. Maaf ya. sekarang apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin kau ketahui? Kalau aku bisa menjawab, pokoknya aku akan jawablah. Jadi apa nama desa ini tadi? Namanya Desa Katumba. Jalan lurus ini nanti akhirnya akan menuju kemana? Jalan lurus ini ah ya tidak akan menuju kemana-mana. Desa ini adalah desa terakhir setelah New Gading. Ya tapi sebenarnya kau ini mau kemana sih? Aku hanya ingin terus mengikuti jalan lurus ini. Aku tidak peduli akan sampai di mana. Oh, jangan. Jangan kataku pokoknya jangan ya. Jangan terus ke sana. Berbahaya sekali. Kenapa? Apakah di ujung jalan ini ada rumah siluman? Ya, mirip mirip rumah siluman. Bahkan jauh lebih angker dari rumah siluman. Kalau kau terus mengikuti jalan lurus ini, kau akan sampai di Bukit Kardama. yang dikatakan laki-laki petugas ronda itu. Jalanan lurus itu menuju ke Bukit Kardama. Kardama artinya kotoran, noda atau najis. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah sebenarnya wanita itu? Dan apa yang akan ditarinya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.